Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yafraq mu'minun mu'min. In kariha minha khuluqan radiya minha. Jangan seorang suami yang beriman membenci istrinya, benci beratnya sama istrinya yang beriman. Kalau dia melihat ada perilaku yang buruk dari istrinya, bukankah ada perilaku yang yang baik? Kenapa kau datang meminang dia? Kenapa kau datang menikahi dia? Kalau kalian kalau benci kalian sama istri-istri kalian, fa in karihtumuhun, Allah tidak nyuruh kalian menceraikan mereka. Kata Allah bisa jadi yang kalian benci, yang kalian enggak suka. Di balik itu Allah menjadikan kebaikan yang banyak buat istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi بنعمته تتم الصالحات Segala puji bagi Allah Jalla Jalal Segala puja untuk Allah Rabbul Alamin Yang karena kenikmatannya Semua kebaikan menjadi sempurna Yang karena anugerahnya Niat-niat baik hamba dapat terlaksana kita harus yakin dan sepantasnya seorang mukmin selalu yakin bahwa segala nikmat yang ada pada diri dia yang ada pada orang tua dia, yang ada pada keluarga dia, itu sejatinya murni pemberian Allah Jalla Jalaluh. Dan tidak sah solat seorang tanpa mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena memang hanya Allah yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibika al-mustafa wa nabiyika al-mujtaba nabiyina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu, Semoga berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk makhluk terindah yang pernah kau ciptakan. Ya untuk manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga kita dikumpulkan bersama beliau di surga Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim alaihi. Dan semoga salat itu bersambung untuk keluarga Nabi kita, untuk istri-istri Nabi kita yang mereka sangat tahu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka menaiki bahtera yang dikemudikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ada berapa istri Nabi jemaah? Ah, ada berapa? Siapa yang mau jawab? Ana minta sembilan aja. Masa banyak-banyak. Oke, sembilan. Silahkan. Sebelas, iya. Ana sebutkan sembilan aja. Nggak usah sebelas lah. Jangan banyak-banyak. Sembilan aja. Nggak usah. Aisyah. Khadijah. Ummu Habibah. Ummu Salamah, Zainab, Juwairia Sofia Udah berapa tuh? Udah tujuh, nggak apa. Mana hadiahnya? Untuk hadiahnya aku nggak dibawa ke sini. Ya, Jadi tunggu sebentar hadiahnya masih ada diskusi di belakang. Belum selesai. Eh punya pesantren. Masya Allah. Masya Allah. Enggak enggak. Hadiahnya dari anak. Kirim ke belakang. Masya Allah. barakallah fiqom. Anak udah janji ngasih hadiah. nggak ada hadiahnya. Baik, nggak apa-apa tuh. Nanti beliin hadiahnya sendiri insya Allah. Tayyib barakallahu fikum. Jadi kalau nggak ada hadiahnya nggak ada pertanyaan nih jemaah kita. <laughs> Tayyib. Kita ini perlu mengenal istri-istri Rasul SAW. Bapak-bapak bisa maju ke depan sedikit tuh. Itu ibu-ibu kok pada berdiri di belakang. Ibu-ibu bisa maju sedikit ya dikasih teman-teman yang di belakangnya biar bisa Jangan pelit untuk berbagi tempat. Jadi ibu yang nggak ada tempat tempat di bawah bisa naik ke atas mungkin. Kemudian untuk anak-anak, anak-anak biasanya rame kalau kajian. Tapi itu biasa karena mereka anak-anak. Yang nggak biasa kalau ibunya yang rame. Jadi kalau anak-anaknya yang rame ya wajar lah. Baik. Kita perlu mengenal istri-istri Rasulullah SAW dan semoga salawat bersambung untuk putra putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk Al Qasim, untuk Abdullah, untuk Ibrahim, untuk Ruqayyah, untuk Ummu Kalthum, untuk Zainab dan untuk Fatimah, ibunda Hasan dan Husain, radhiyallahu taala an abna wa banati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga itu salawat bersambung untuk seluruh sahabat Nabi yang terutama untuk Abu Bakar Siddiq, untuk Omar bin Khattab dan untuk Uthman, untuk Uthman bin Affan dan untuk Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada ya dari pihak Semen Padang sendiri khususnya pengurus Masjid Jabal Rohmat yang saya kemarin bingung ketika Ustaz besok kajiannya di Jabal Rohmat saya tahunya Jabal Rohmat itu adanya di Padang Arafah eh ternyata ada di semen, semen Padang sini ya Masya Allah ada masjid namanya Jabal Rohmat yang artinya bukit bukit apa? bukit cinta bukit kasih sayang Wallahu alam bisawab tapi semoga yang keluar dari masjid ini nanti dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa tema kajian kita hari ini? Andai gelombang menerpa bahteramu. Mana ada bahtera yang tidak diterpa gelombang? Semua semua kapal, semua bahtera itu kalau masuk laut mesti diterpa oleh oleh gelombang. Kecuali bahtera atau kapal yang belum masuk ke laut. Yang masih dibikin tuh. Tapi nggak tahu lah mereka bikin temanya memang seperti itu. Tapi kita aminkan aja. Bismillah. Baik, yang kedua atau yang ketiga. Tanggal berapa hari ini? Tanggal berapa? Bukan Ramadan kan? Nah, tanggal 9 Syawal. Ingat kita nih. Umat Islam punya kalender sendiri. Umat Islam punya identitas sendiri. Karena kita tahu kalender ini. Semua umat memiliki kalender. Kalau kita berangkat ke Cina, Cina punya kalender. Mereka punya hari hari tahun baru mereka apa namanya? Masa nggak ada yang tahu? Cap gome. Ah. Ada tuh yang kemarin mereka sudah tahunnya berapa beda. Kemudian kalau kita ke India, India punya tahun baru sendiri. Kalau kita ke Amerika, ke Eropa, mereka akan pakai Masehi karena memang itu adalah penanggal mereka. Kita ini yang orang Islam, penanggalannya apa? Hijriah. Siapa yang jamnya tanggal 9? Insya Allah. Kayaknya jamnya tanggal berapa? 25. Soalnya mau gajian Ustaz. Kita ini, karena kalau lihat hijriah nggak tahu kapan gajiannya Ustaz. Nah, sahih. Karena Allahu Akbar ya. Kita ini sudah terlalu duniawi. Kadang-kadang kita berkata, ya Ustaz, kita kan sudah mengikuti mengikuti umpamanya Masehi. Nggak masalah. Itu Masehi buat orang-orang Masehi. Masehi itu artinya orang-orang Kristus. Orang-orang Kristen ya silahkan mereka Masehi. Tapi kita umat Islam tetap harus mempertahankan kalender kita. Kita adalah umat Islam yang memiliki kalender bernama As-Sanatul Hijriyah. Semua ibadah kita berkaitan dengan Hijriyah. Semuanya. Mulai puasa Syawal. Kapan puasa Syawal? Ya mulai tanggal 2 Syawal. Kapan puasa Ayamul Bid? Tanggal 13, 14, 15 Pakai hijriah apa masehi? Pakai hijriah. Haji. Tahun ini haji kita bulan apa? Bulan Dhul Hijjah. Enggak nanti, Bapak mau berangkat haji bulan apa? Ya, kira-kira bulan Oktober. Oh, kok baru tak dengar kita haji bulan Oktober. Haji itu bulan Dhul Hijjah. Allah Jalla Jalal berfirman, Al-Hajju Ashhurun ma'lumat haji itu di bulan-bulan yang udah diketahui. Nggak ada dalam tanggalan haji itu bulan Oktober nggak ada. Haji itu bulan-bulan haji itu bulan apa? Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Itu bulan-bulan yang sudah Allah tentukan. Dan umat Islam ini adalah umat yang jujur. Dia menamakan bulan. Bulan apa? Bulan Syawal. Hitungannya pakai apa? Pakai matahari apa pakai bulan? pakai bulan. Kita nggak bohong, ini bulan. Hitungannya dari terbitnya hilal dan munculnya hilal bulan berikutnya. Tapi kalau ada orang mengatakan bulan Desember, hitungannya pakai bulan. Pakai matahari. Seharusnya tidak disebut bulan. Tapi matahari Desember, matahari Januari lo. Ya iyalah mereka hitungannya pakai pakai matahari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah hari ini tanggal 9 Syawal 1436 Hijriah kita berkumpul di Masjid Jabalur Rahmah untuk mengkaji bagaimana membina rumah tangga yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengkaji bagaimana seorang lelaki menjadi suami yang baik dan bagaimana seorang wanita menjadi istri dan ibu rumah tangga dan anak-anak kita yang teladan. Hari ini Insya Allah, kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta. Untuk mengkaji tentang firmannya. Untuk mempelajari tentang sabda-sabda utusannya. Sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan kita Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Jalla Jalaluh dan diterima amal solehnya dan karena suasananya masih Syawal katanya tadi perwakilan dari dari Semen Padang maka saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amalan kita dan amalan antum semua. Insyaallah ada hadiahnya. Oh, udah selesai, udah habis. Tapi waktu tapi nanti insya Allah. Baik. Kita semua bekerja. Semua berusaha untuk mencari harta. Semuanya ingin jadi orang berada memiliki kemewahan di rumahnya. Tapi terkadang kita ini salah mencari. Salah mencari harta. Di antara sebagian harta yang diperlombakan oleh manusia untuk meraihnya. Apalagi sekarang di musim batu akik. Orang itu berlomba-lomba cari batu akik. Mereka berusaha untuk mengenakan di tangannya batu yang mulia. Sebenarnya apa sih harta yang paling mulia? Para sahabat pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika turun firman Allah di surat At-Taubah ayat 34. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak mengumpulkan harta mereka kemudian mereka tidak membelanjakannya di jalan Allah tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka beri kabar gembira kepada mereka. Berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Subhanallah. Ketika turun ayat ini para sahabat takut untuk menyimpan harta. Mereka takut untuk mengumpulkan harta yang pada akhirnya harta itu akan berubah menjadi azab buat dia. Maka mereka bertanya, Ya Rasulullah, andai kata kita tahu harta yang paling mulia, panattakhidah, kita akan cari. Selain emas perak tuh. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada tiga harta yang paling mulia. Siapa yang mau menyebutkan? Nah, Masya Allah. Lisan yang selalu berzikir. Hati yang bersyukur. Nah, istri yang beriman yang mengajak suaminya dalam keimanan. Antum sudah nikah? Hari Jumat mau nikah, masya Allah kasih adil. Masya Allah, Jumat ini mau nikah. Masya Allah, mabruk, mabruk, barakallahu lak wa barak alaik wa jama bainakum fi khair. Antum yang ketiga udah cari Yang ketiga udah dicari. Alhamdulillah. Itu tiga kata Rasulullah SAW. Kalau kita mau cari, mau capek, mau lelah, bekerja dari pagi sampai sore, mau cari harta yang paling mulia ada tiga. Yang pertama kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Abbaluhu lisanun dzakir." Yang paling afdal adalah lisan yang pandai berzikir. Lisan yang senantiasa ber senantiasa basah dengan zikrullah. Subhanallah walhamdulillah La ilaha illallah Allahu Akbar Zikir terus lisan itu Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim La ilaha illallah La ilaha illallah Lisan ini tidak berhenti berzikir menyebut nama Allah Naik kendaraannya berzikir Turun dari kendaraannya berzikir Masuk masjid berzikir keluar masjid berzikir, masuk toilet berzikir, keluar toilet berzikir, tidur berzikir, bangun berzikir, makan berzikir, selesai makan berzikir. Subhanallah. Ini lisan pemberian Allah Jalla Jalaluh. Apabila kita gunakan untuk berzikir selalu, akan jadi harta yang paling mulia. Kenapa? Tidak ada amalan di raga kita yang bisa beramal lebih banyak daripada lisan kita. Kalau untuk sholat gerak, berapa kita bisa sholat dalam sehari? Berapa rokaat kita bisa sholat? Nggak banyak, nggak seperti ibadah lisan. Lisan saja, itu harta yang paling mulia. Yang kedua, wa qalbun syakir, hati yang pandai bersyukur. Kebanyakan penghuni dunia ini tidak pandai bersyukur. Dari mana Ustaz bisa ngomong itu? dari Allah Jalla Jalaluh. Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit kata Allah dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit. Padahal itu harta yang mulia. Allah kasih jantung nih. Kolbun itu bahasa Indonesia-nya apa? Hati apa jantung? Jantung. Ya kolbun itu bahasa Arab kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris. Serangan jantung itu apa bahasa Inggris? Heart attack ya. Serangan jantung. Kalau sakit hati bahasa Inggrisnya apa? Loro hati. Hatinya sakit. Tapi heart itu jantung. Orang kerangan serangan jantung dan itu yang dimaksud. Kolbun syas. Jadi yang dimaksud dengan kolbun bahasa Indonesia itu jantung, tapi diterjemahkan ke bahasa Indonesia hati. Orang kalau ngomong sakit hati dipegang dadanya. Padahal kalau hati yang dibikin rendang itu di mana tempatnya? Di sini. Bukan, di perut sini kan. Baik, kolbun syakir. Kita bicara tentang hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Letak kebahagiaan itu di hati. Kolbun syakir. Orang yang bersyukur kepada Allah Mau dapat sedikit, mau dapat banyak, ibu-ibu khususnya nih. Suaminya pulang bawa berapapun, Alhamdulillah bang. Yang abang bawa, aku masak. Yang abang nggak bawa, ya kita puasa hari itu. Masya Allah. Bersyukur sama Allah SWT. Dan yang ketiga nih, yang sering kita lupa. Rasul sallallahu alaihi mengatakan wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imani. Istri yang beriman. Nih, yang membantu suaminya untuk beriman. Dalam riwayat lain tu'inuhu ala amril akhirah, membantu suaminya untuk urusan akhirat. Jadi kalau mau cari istri, jangan yang kita bayangkan nih bisa bantuin bangun rumah. Nih bisa bantuin beli mobil. Terkadang kita cari istri yang kaya, boleh nggak? Boleh. Mau cari istri anaknya pejabat, boleh enggak? Boleh, tafadhol. Tapi tanggung sendiri akibatnya. Karena yang dimaksud harta paling mulia kata Rasul SAW bukan istri yang kaya, bukan istri yang cantik, bukan istri yang indah tubuhnya, tapi istri yang beriman. Jamaah menikah dengan wanita itu bukan sehari dua hari, bukan setahun dua tahun, ada seorang lelaki yang menikahi wanita karena kecantikannya. Bapak-bapak, kenapa kau menikah dengan fulana? Masya Allah Ustaz. Dia adalah gadis paling cantik di kampung saya Ustaz. Tanyain. Sekarang gimana Pak? Oh, kalau sekarang sudah tua Ustaz, sudah jelek Ustaz. Subhanallah. Memang kalau bicara kecantikan, wanita itu akan tambah cantik apa tambah jelek? Baru menikah, Masya Allah istrinya dengan tinggi 170 beratnya 48 Insya Allah dapat 2 tahun beratnya 84 ya wajar lah dia hamil anak kita kemudian kadangkala -kadang perempuan ini kalau udah kalau udah laku udah nggak jaga lagi sama tubuhnya ya Ustaz saya kan sudah punya suami suaminya sama nggak merawat ke tubuhnya, eh, saya sudah punya istri ada apa jaga-jagain lagi. Lupa bahwa tuh istri punya hak, tuh suami punya kewajiban. Maka ingat, kalau ingin cari harta yang paling mulia di muka bumi ini, Rasulullah SAW mengatakan, "Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah." Dunia ini perhiasan isinya, kesenangan, dan sebaik-baiknya kesenangan itu adalah istri yang soleha. Subhanallah, antum bisa bayangkan kalau dapat istri yang soleha. Pulang, buka pintu, ternyata istri yang bukain pintu. Masya Allah bang, udah balik bang, Masya Allah. Masuk, ditanyain sama istrinya, bang mau yang dingin apa yang hangat? Masya Allah. Siapa yang kalau masuk rumah dibukain pintu sama istrinya, ditanyain mau yang dingin, mau yang hangat. Anak kasih hadiah. Insya Allah. Mana? Masya Allah. Berapa lama nikah? Baru satu tahun. Ya, tuh baru satu tahun. Kalau apa kasih. Baru setahun ya. Yang sepuluh tahun. Sepuluh tahun. Masya Allah. Masih ditanyain mau yang dingin, mau yang hangat. Kasih hadiah lagi. Di ke belakang sana. Masya Allah. Cuma dua mas, Yang lainnya insya Allah enggak lah. Insya Allah banyak lah. Baru berapa tahun nikah? Empat bulan ya. Empat bulan belum lah. Nah, masih. Masih bulan madu insya Allah kan. Baik. Istri yang soleha membuat semua kegundahan dunia ini jadi hilang. Masuk rumah capek, ngelihat istrinya nih. Ya Allah, kata dia. Kayaknya dia ada di surga. Ya Allah, aku ngelihat engkau itu kok nggak kerasa kecapean di tempat kerja. Tapi kalau istrinya cantik, masya Allah. Tapi durhaka sama suaminya. Suaminya datang. Assalamualaikum. Istrinya cantik nih, sambil goreng ikan ya kan. Eh, udah datang bang. Ah. Kayak mau digoreng tuh suami itu. Nggak ada sambutan yang hangat, ya ditinggal ibu-ibu tuh. Kalau suaminya datang, matiin kompornya. Masya Allah bersihin tangannya. Kalau memang bau bawang, ganti bajunya. Semprot sedikit. Minyak wangi. Jangan minyak jengkol. Temuin suaminya. Masya Allah bang. Sini bang, anak pijet. Masya Allah. Demi Allah, jamaah. Dia adalah pendamping hidup kita. Dialah teman tidur kita. Dialah teman makan kita. Dialah yang melahirkan anak-anak kita. Dialah ibu dari anak-anak kita yang akan membesarkan anak-anak kita. Kalau kita dapat istri yang gak soleha, jadi apa tuh generasi masa depan? Kita kerja di luar. Ya Ustaz, jangan cuma suami yang kerja. Istri pun kerja di luar. Kalau kita bicara gender, persamaan antara lelaki dengan perempuan. Pertanyaannya, siapa yang akan ngurus anak-anak? Laki apa perempuan? Tetap perempuan, kita akan cari pembantu-pembantu laki. Kita akan jadi babysitter laki, gini. Karena kita nih, momen istri yang ngomong, bang, kita sama laki sama perempuan. babysitternya sehari laki, sehari perempuan. Apa akan seperti itu? Nggak mungkin. Karena ada kekhususan buat para wanita. Dan Allah memuliakan para wanita jauh di atas kemuliaan yang ditawarkan oleh musuh-musuh agama Allah ini. Baik, kita lanjutkan. Asyil muslimin rahimakumullah. Orang yang menikah disempurnakan separuh agamanya. Nah, makanya tidak ada alasan seorang lelaki berzina apabila Allah sudah menyempurnakan separuh agama. Manusia ini punya dua syahwat. Syahwat perut dan yang di bawah perut. Kalau sudah menikah yang di bawah perut sudah dicukupin sama Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dia bertakwa kepada Allah yang di atasnya. Dia bekerja, dia cari makan. Alhamdulillah Allah sudah sediakan bagi dia bidadari yang bisa memuaskan nafsu dia. Maka kalau ada seorang lelaki berzina setelah menikah, apa hukumnya? Dirajat. Seluruh ruas tubuhnya yang merasakan nikmat zina itu harus diazab. Seluruh luasnya. Dilemparin batu, Kenapa kau tidak dipotong kemaluannya? Seperti orang kalau mati, kalau orang membunuh, dipenggal kepalanya. Karena dulu kita punya mahasiswa, bukan kita punya teman mahasiswa dari Afrika, tanya sama Syekh di Madinah. Syekh tanya, "Lima zani la yuqta' dzakaruhu? Alaysa alladhi yajni dzakaruhu?" Kenapa seorang yang berzina itu tidak dipotong kemaluannya? Bukankah yang berbuat dosa itu kemaluannya? Kata Syekh, itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemaluan hanya alat, tapi yang merasakan kenikmatan itu seluruh tubuh. Dia merasakan kenikmatan yang haram, maka harus merasakan azab Allah seluruh ruas tubuh. Nauzubillahi zina Maka ingat lelaki-lelaki yang diberi disempurnakan separuh agamanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falyattaqillah fi hendaklah dia bertakwa kepada Allah di separuh agama yang tersisa, yaitu masalah sahwat perutnya. Kita menikah untuk apa sih? Kenapa kita menikah? Nah, antum antum mau nikah kan? Kenapa antum mau nikah? Nggak enakan jadi bujangan. Kenapa? Litas kuno ilaiha. Apa tuh litas kuno ilaiha? Oh biar senang sama perempuan itu antum. Jadi sama orang tua nggak tenang itu. Hah? Taib jamaah itu yang disebutkan tadi. Seorang menikah itu untuk mendapatkan sakinah. Untuk mendapatkan sakinah. Walaupun nama istrinya bukan sakinah nggak apa-apa. Tapi dia dapat mendapatkan sakinah yang artinya ketenangan, kebahagiaan. Allah Jalla Jalla berfirman, "Wa min ayatihi" Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Di surat Ar-Rum ini ayat 21 sebelumnya Allah menceritakan tentang kebesaran langit. Kebesaran ciptaan Allah lautan, kebesaran ciptaan Allah, bumi dan semua. Lalu Allah menjelaskan di antara tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah jalla Jalaluh, an khalaqa min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah menjadikan bagi kalian pasangan hidup kalian dari diri kalian sendiri. Untuk apa? litaskunu ilaiha agar kalian merasakan tenang, tentram kepada wanita itu. Condong kepada wanita itu sakinah. Yang menurunkan sakinah itu Allah Subhanahu wa taala. Huwa allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Nah. Dan Allah menjadikan pernikahan salah satu sebab sakinah. Salah satu sebab ketenangan dan kedamaian seseorang. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di sini Allah menjadikan antara kalian cinta dan kasih sayang. Berarti orang menikah itu tidak harus cinta dahulu, nggak harus. Karena yang membuat cinta dan kasih sayang siapa? Allah. Ada orang yang pacaran 6 tahun, 6 tahun pacaran. 4 bulan nikah cerai. Kok bisa? Kok 6 tahun cinta sayang, cinta sayang 4 bulan cerai? Apa yang sebenarnya terjadi? Itulah. Mereka berpikir katanya, saat kalau kita nggak ada PDKT, nggak pendekatan, nggak tahu dengan sifat-sifat dia, nanti kita nggak cinta. Yang penting syarat-syaratnya wanita itu soleha, penurut, pecinta, nikahi. Kalau sifat-sifat yang lain nanti kita akan tahu bagaimana wanita itu sebenarnya. Jadi pada hakikatnya yang menjadikan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ada orang nih nikah nih nggak kenal sebelumnya. Dia cuma ngomong sama bapaknya, Pak, saya mau kawin. Oke, bapak carikan. Atau kau sudah Fulan coba bapak minta. Dia nggak tahu, cuman dia dengar dari sahib-sahibnya, anaknya Fulan itu kok baik ya. Kok anaknya penurut, berangkat orang tua Menikah. Kemudian, kan ini belum ada cinta. Cuma dia sudah punya punya standar. Istri yang dia cari itu modelnya seperti ini, seperti itu. Maka bismillah nanti malam pertama, malam pertama akan menjadi malam yang paling indah jadi mereka. Saya ingatkan kembali, di barat itu mereka punya falsafah yang dikatakan Lailatul Zifaf, Lailatul Dafnil Hub. Malam pernikahan adalah malam penguburan cinta. Kenapa? Kok disebut malam pernikahan, malam penguburan cinta? Karena buat mereka Malam pernikahan adalah malam pelegaan cinta Sebelum nikah mereka itu sudah berzina, sudah jalan bareng, sudah tidur bareng, sudah keliling bareng. Udah semuanya udah dilakukan. Ketika menikah apa tujuannya? Hanya untuk mendapatkan buku hijau. Hanya untuk meresmikan. Ya udahlah. Padahal semuanya yang haram sudah dia lakukan. Jadi nggak ada istilah nikah itu untuk menghalalkan yang haram tidak. Karena pada hakikatnya mereka sudah hubungan di atas yang haram dan di bawah yang haram. Nauzubillah min dzalik. Maka mereka mengatakan malam pernikahan, malam penguburan cinta. Sebagian orang barat itu sudah punya anak tiga, empat belum kawin. Iya. Yang disebut kumpul kerbau. Iya. Enggak kawin, enggak lah, enggak usah kawin lah kata dia. Oh, yang penting anak-anak sudah ada bapak, ada ibu. Nauzubillah min dzalik. Itu falsafah barat tapi beda dengan Islam di dalam Islam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yura lil mutahabaini mithlan nikah tidak pernah dilihat atau belum dilihat orang yang memadu kasih, memadu cinta seperti mereka yang telah menikah. Jadi pernikahan itu adalah awal penyemian cinta. Benih-benih cinta itu bersemi kapan? Pada waktu malam pernikahan. Tuh lelaki perempuan yang belum pernah berjumpa, ketika duduk bersama ya, salaman ya Allah. Dia belum pernah menyentuh tangan perempuan itu nggak pernah. Baru pertama kali ketika dia mengatakan kobil tu nikah baru dia sentuh tangan tu wanita. Maka dia benar-benar menyentuh wanita itu di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita sekarang berpikir. Sebagian orang sudah menikah, setahun, dua tahun, ada yang sepuluh tahun, dua puluh tahun. Kadangkala kebahagiaan tak kunjung tiba. Terkadang wanita-wanita berharap suaminya jadi pemimpin di rumahnya, ternyata suaminya memang jadi pemimpin tapi pemimpin yang zalim. Sebagian ingin rumahnya menjadi istana, ternyata rumahnya menjadi neraka. Sebagian wanita kalau suaminya datang gundah. Nggak kepingin suaminya pulang rumah. Karena suaminya selalu membawa masalah. Sebagian suami nggak ingin pulang rumah. Karena setiap ketemu sama istrinya yang ada berantem sama istri. Ribut terus. Terus bagaimana sekarang solusinya? Kalau itu sudah terjadi, maka kita harus memperbaiki diri. Kalau memang bahtera kita itu diterpa oleh gelombang yang tinggi atau badai yang hendak mengkaramkan bahtera yang kita tunggangi, kita harus sadar ada apa sebenarnya. Padahal tujuan pernikahan adalah ridha Allah dan ketenangan serta kebahagiaan. Kenapa saya menikah tidak bahagia? Ada apa dengan saya? Kadangkala masalahnya di Nah, kita akan bicara untuk bapak-bapak. Nanti ibu-ibu kita akan kasih tahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni uharrij alaikum bihaqqidh dha'ifain." Aku benar-benar menimpakan kesulitan buat kalian yang menelantarkan dua orang yang lemah. Haknya dua orang yang lemah yang nggak punya kekuatan apa-apa, yang kalian zalimi. Siapa mereka? Al-yatimu wal mar'ah. Anak yatim dan wanita. Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu perhatiannya dengan para wanita. Bahkan beliau menyebut wanita ini seperti gelas-gelas. Beliau mengatakan rifqan bil qawarir. Kalian berlemah lembutlah dengan gelas-gelas tuh. Perempuan tuh kayak gelas. Kalau jatuh pecah nggak bisa direkatkan kembali. Maka bagi para lelaki, ingatlah bahwa antum semua adalah nahkoda. Antum yang memimpin di kapal tersebut. Antum yang mengemudikan itu bahtera. Mau dibawa kemana antum yang tanggung jawab. Dan jangan diharapkan seorang suami masuk surga sebelum mempertanggungjawabkan istrinya. Jangan mengharapkan seorang bapak langsung masuk surga sebelum mempertanggungjawabkan anak-anak. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada lelaki. Naam. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Masya Allah. Biasanya kalau ada keributan antara suami istri. Istrinya nggak nurut. Suami langsung baca ayat ini. Eh, dek. Qala Allah Ta'ala. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Masyaallah. Dia ingin punya dalil nih. Paling enak kalau punya dalil. Tak nurut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ambil air. Masyaallah. Ya Bang nurut. Ya. Enggak, enggak seperti itu. Apa sih artinya qawwamuna 'alan nisa? Allah Subhanahu wa taala memberikan hak memimpin kepada kaum lelaki karena apa? Karena dua hal. Allah menyebutkan di surat An-Nisa ayat 34 ini. Yang pertama bima faddalallahu ba'dahum ala Karena Allah memberikan anugerah kepada lelaki yang memang sudah itu sunnatullahnya. Allah kasih kemuliaan kepada lelaki, dia memiliki hak cerai. Ada di tangan Allah, Tidak di tangan wanita. Karena apa? Karena lelaki biasanya berpikirnya lebih panjang daripada wanita. Kalau ibu-ibu, maaf nih ibu-ibu, ibu-ibu ini saya tahu dengan ibunda saya, saya tahu dengan istri saya, saya tahu dengan kakak dan adik perempuan saya. Ya, mereka kadang-kala memang lebih keperasaannya. Ada ribut sedikit sama suaminya, udah bang, kembalikan saya ke rumah orang tua saya. Suaminya ngomong sedikit, abang nih kepingin ya poligami, masya Allah. Langsung tasnya diturunin. Udahlah, anak mau pulang aja bang. Jadi ada masalah sedikit mau pulang, mau pulang. Kalau hak cerai diberikan kepada wanita, masya Allah, bang, aku ceraikan engkau. Jadi suaminya ada masalah sedikit, aku ceraikan. Makanya nggak dikasih hak cerai, tapi wanita bisa gugat cerai kalau suaminya bermasalah. Nah, tapi tidak dikasih hak dia menceraikan langsung enggak. Karena memang wanita lebih perasa. Nanti kita akan berasa melihat bagaimana sifat wanita itu. Yang kedua, wabima anfakumin min amwalihim. Lelaki jadi pemimpin karena dia punya kewajiban ngasih nafkah. Jadi, kewajiban memberikan nafkah kepada wanita itu 100% kewajiban siapa? Suami. Ibu-ibu jadi ratu. Jangan mau dibohongin sama orang-orang kafir. Wah, Islam itu membolimi wanita. Saya ingat dengan seorang syekh dia cerita di salah satu ceramahnya, dia berangkat ke apa air terjun yang besar tuh namanya Niagara. Iya. Dia berangkat ke sana kepingin lihat nih keajaiban Allah nih kayak apa nih. Dia lagi ngisi ceramah dia berangkat ke sana. Dia ngelihat kebesaran Allah itu. Ternyata di sana kan ramai turis-turis memang. Dia lagi ngelihat dengan pakaian gamisnya, pakai sorban dari Saudi sana. Ada wanita-wanita dengan pakaian yang ya yang serba terbuka kata Syekh. Lagi duduk-duduk, ana dipanggil kata Syekh. You come here. Wah, kata Syekh. Syekh cerita nih. Ah. Iya, iya kata dia. Panggil nih Syekh kata dia. Dengan bahasa Inggris kata Syekh ana bahasa Inggrisnya kacau banget kata dia. Akhirnya dia tanya, "Ente dari Arab ya?" Karena mereka berpikiran Islam itu Arab. Arab itu Islam. Nah, Al-Qur'an adalah berbahasa Arab. Tapi Islam datang mengislamkan Arab, bukan Arab datang mengarabkan Islam, bukan. Beda tuh. Jadi Islam datang, Arab itu kafir waktu itu. Jahiliyah. Islam datang membuat mereka Islam. Jadi jangan berpikiran ini adatnya orang Arab, Islam enggak. Kalau itu Islam, Islam. Adatnya orang Arab ada. Dulu jahiliyah. Tuh adatnya orang Arab bunuh anak-anak bayi, perempuan tuh adatnya orang Arab tuh. Islam datang? Ada. Kerudung. Kadang kadang mereka itu kerudung tuh adat Arab bohong. Orang Arab dulu kalau pakai baju tuh dadanya kelihatan. Sebelum ada kewajiban jilbab, itu orang Arab kita katakan ya pakainya terbuka, rambutnya tersingkap ya, buah dadanya separuh kelihatan. Itu orang-orang Arab jahiliyah. Ketika Islam datang, maka Islam datang mengislamkan Arab. Tuh Arab yang nggak benar diislamkan. Jadi semua yang dari Islam itu untuk semuanya. Bukan hanya untuk orang Arab. Tuh, tuh perempuan-perempuan tanya. Anak dengar katanya di negeri ente itu perempuan-perempuan dizolimin di sana. Gak boleh keluar rumah, disiksa di rumah itu diapain lah kata dia. Gak boleh kerja macam-macam. Apa katanya Syekh itu? Ah, ente salah informasi. Kata. Perempuan-perempuan kita di rumah kita, kita jadikan ratu. Kita ini budaknya mereka. Kita ini keluar rumah, kerja. Dapat duit, kasihin ke mereka. Suami itu sama istri hubungannya cuma terima kasih. Terima kasih. Ya. eh, iya, suami, suami kan kerja, dia terima duit nih, eh, kasih buat belanja. Ya. Kita ini jadi budaknya perempuan di sana. Kita yang kerja pagi keluar rumah, capek berkeringat, kena matahari. Kita masuk ke rumah istri kita, teduh di rumah. Pakai AC, Makan enak, kita yang jadi budak mereka. Benar kata dia. Benar kata dia. Kita 100% yang wajib memberikan nafkah kepada wanita-wanita itu. Nah, jamaah. Jangan dibalik tuh. Wajib suami itu 100% ngasih nafkah. Kecuali suaminya nggak mampu ya sakit atau gimana. Nanti itu Allah akan kasih kemudian. Tapi kewajiban itu kewajiban suami. Oleh karena itu ketika saya sudah menjelaskan kepada itu wanita-wanita. Kata perempuan-perempuan baru itu ngomong. Kalau ada. Kalau ada suami-suami di barat ini yang kayak gitu. Aku cium kakinya tiap hari. Yang dia mau bekerja untuk istrinya. Yang dia mau capek buat istrinya yang dia keluar rumahnya pagi sampai malam untuk istrinya. Masya Allah. Kalau ada yang seperti itu kata dia, aku akan cium kakinya. Subhanallah. Maka ibu-ibu jangan mau dibohongin sama media. Islam itu memuliakan para wanita. Yang memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada wanita adalah ibu-ibu. Jadi kalau di rumah tangga biasanya suami tidak memberikan nafkah, itu bahteranya oleng. Yang kerja istri, Rumah punya siapa? Punya istri. Mobil punya siapa? Punya istri. Kasur yang beli siapa? Istri. Terus kau kerjanya apa? Belum dapat kerja Ustaz. Subhanallah. Itu biasanya yang akan memerintah di rumah siapa? Istri. Bang, keluar bang dulu bang. Anak ada perlu. Ingat, kalau ada keributan di rumah tangga, suami harus lihat apakah aku sebagai pemimpin sudah benar Apakah aku sudah memberikan nafkah dengan benar? Karena ada suami-suami yang pelit umpamanya. Hati-hati. Kemudian berbicara tentang kawamun sebagai pemimpin. Apa sih maksudnya kawam itu? Para ulama menjelaskan bahwasanya kata-kata al-qiwamah ini menuntut seorang pemimpin itu melakukan tiga hal. Paling sedikit. Yang pertama, riayah. Dia harus memperhatikan anak buahnya. Dia harus melindungi anak buahnya, mendukung anak buahnya. Yang kedua al-himayah, melindungi. Jadi kalau jadi bupati, jadi wali kota, jadi presiden pun dia harus memberikan perhatian kepada rakyatnya. Sama suami jadi pemimpin di rumah sama, harus perhatian. Kalau ada umpamanya presiden yang tidak perhatian dengan rakyatnya, rakyat nggak akan suka. Tapi kalau presidennya perhatian, masya Allah, mengunjungi rakyatnya, memperhatikan rakyatnya, rakyat akan suka. Suami seperti itu juga. Yang kedua, yang melindungi. Suami bertugas untuk melindungi istri dari apa? Yang pertama dilindungi dari kejahatan dirinya. Dia harus melindungi istrinya. Kau jadi pemimpin. Bagaimana kita tahu pemimpin yang berkorban untuk anak buah? Ya, sepertilah pemimpin. Dan yang ketiga, al-islah. Pemimpin itu harus berusaha untuk memperbaiki. Ya namanya pemimpin, lihat anak buahnya nggak benar, ya diperbaiki. Soalnya dia memang anak buah kau yang jadi yang jadi pemimpin di situ. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah ingat para suami ini bahwasanya pernikahan itu bukan hanya buku hijau yang didapat. Mudah kita mengatakan qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madkur. Siapa yang nggak bisa? Lima menit sebelum nikah ngapalin itu bisa. Dan pernikahan kalau kita lihat Sebagian memang mengharuskan pakai bahasa Arab, tapi nggak harus bahasa Arab sebenarnya. Umpamanya mertua kita ngomong, Syafiq, aku kawinkan kau dengan putriku. Saya terima abah. Selesai pernikahan. Nggak terlalu ribut. Maharnya ya sudah nanti harus ngasih mahar. Eh jadi saksi semua ya. Sudah dikawinkan selesai. Jadi pernikahan itu sesuatu yang yang sederhana sekali. Tapi tanggung jawabnya antara surga dan neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Tuh perempuan-perempuan yang di belakang tu, tu wanita-wanita yang menjadi istri kita. Mereka telah mengambil atas diri kalian mitsaqan ghalidha. Perjanjian yang dahsyat. Perjanjian yang berat, tanggung jawabnya di depan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana enggak berat? Surganya istri kita tuh pindah ke kita. Yang awalnya surganya dia bapak dan ibunya. Ketika bapaknya mengatakan zawajtuka wa tuka binti. Itu mulai proses peralihan. Dan nak kau dulu harus taat sama aku sama bapak. Kau dulu harus nurut sama bapak. Kau dulu harus menjadikan bapak dan ibu orang yang pertama. Nih sekarang aku serahkan engkau kepada lelaki ini. Dan lelaki itu mengatakan, bil tu terima. Maka Rasul SAW mengatakan tentang ibu-ibu ingat suami-suami ini huwa jannatuki au naruki. Suamimu itu adalah surgamu atau neraka. Ya bagaimana tidak berat? Jadi nggak mudah menjadi seorang suami. Maka kita sudah jadi suami. Mungkin sampai hari ini ada sebagian yang belum melaksanakan tugas tugas Kita akan berbicara hal itu. Perempuan itu gimana sih? Ibu-ibu di belakang dengerin aja kita akan ngomong sama bapak-bapak di sini. Kita harus kenal dengan istri kita. Karena tak kenal maka tak sayang. Orang yang tidak kenal dengan perempuan dia berpikir istrinya ini sempurna. Dari A sampai Z, wah udah bayangan dia. Ternyata setelah menikah, oh ternyata kayak gini istri Ana ya. Ya Allah katanya. Apa bisa dikembalikan ya kayak gini kalau nggak bisa dikembalikan. Maka nggak main-main. Kita harus tahu dulu dengan sifat perempuan. Karena nggak bisa dibalikin. Kalau kita beli barang, beli barang nih beli baju, ah nggak cukup kata dia, anak balikin. Tapi kalau istri, kita datang ke mertua, Pak, kayaknya saya nggak cocok sama yang ini Pak. Hati-hati jemaah. Itu tanggung jawab yang besar. Makanya kita harus memilih dahulu dan kita harus tahu sifat perempuan. Yang pertama, sifat wanita itu perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, bengkok. Ustaz, apa itu tidak ada pendoliman kepada wanita? Tidak. Itu adalah hakikat yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Istausu bin nisa." Nasihatilah wanita itu dengan cara yang baik, kata Nabi. Kenapa? Fa innal mar'ata khuliqat min dhila'. Tu perempuan-perempuan, perempuan mana saja. Mulai Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk bengkok sama semuanya ikut ke Hawa sana. Ya tulang rusuk yang bengkok. Itu kata Rasulullah SAW. Wa inna a'waja syai'in fi dhila'i a'la. Yang paling bengkok tulang rusuk itu yang paling atas. Itu yang paling bengkok kata Rasul SAW. Fa in zahabta tuqimuhu kasartahu. Tuh kau kalau mau luruskan tulang itu, kita mungkin istri kita berbuat salah, kita mau lurusin. Kalau kau mau lurusin, patah. Wa in taraktahu mezal, Kalau mau dibiarin ya tetap bengkok. Terus gimana? Faslau subin Ya udah kata Nabi. Kau nasihatin dengan cara yang baik. Rasul SAW mengenal istri-istrinya. Maka ketika ada keributan di rumah, Nabi tahu nih istriku, nih perempuan nih. Memang kayak gini nih perempuan dari tulang rusuk yang bengkok. Dalam riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fasamti' biha ala ma kana minha min iwaj. Ya udahlah kau bersenang-senang dengan perempuan itu dengan kebengkokan yang ada di dirinya. Jadi para jamaah kalau antum mau ke ujung dunia cari perempuan yang lurus, nggak ada yang lurus. Semuanya bengkok. Kalau antum masih maksa cari yang lurus sampai mati nggak kawin. Karena memang sudah kodratnya seperti itu. Tidak akan bisa seorang lelaki bersenang-senang dengan wanita kecuali dengan satu syarat. Bersabar. Menghadapi perempuan itu harus dengan sabar. Baru kita akan hidup sakinah. Baru akan tentram di rumah itu. Dan ini kemuliaan. Bagi wanita diciptakan dari tulang rusuk. Bukan dari tulang tangan. Bukan dari tulang kepala bukan dari tulang kaki. Sebagian lemak mengatakan dari tulang rusuk. Di mana letaknya rusuk itu? Di samping. Di sini kewajiban suami untuk melindungi rusuknya dengan tangannya, bukan memukul rusuknya. Dia bukan dari tulang kaki sehingga suami bisa menginjak-injak tuh wanita tidak. Jadi dari tulang rusuknya untuk mendampingi kehidupan dia. Andai wanita itu tercipta dari semen padang. Bukan dari tulang rusuk. Kira-kira bertahan berapa lama tuh semen padang? Akan hancur berkeping-keping. Andai kata perempuan itu dari dari semen padang nih akan hancur, eleh kalau dari baja dia. Coba kita bayangkan tugas seorang istri. Istri itu bekerja di rumah berapa jam? Berapa jam jemaah? 24 jam. Kita bekerja di semen padang mungkin 8 jam. Pulang udah capek gitu. Aduh ya pijet-pijet capek aku ini. Padahal istri kita di rumah. Dari pagi sampai pagi lagi dia nggak pernah istirahat. Dia ngurusin anak-anak. Dia yang hamil anak kita. Berapa bulan tuh? 9 bulan katanya dokter nih, katanya dokter. Kalau sudah masuk hamil 7 bulan, beratnya kandungan wanita itu bisa sampai 10 dan 15 kilo. Kalau kepingin tahu bapak-bapak, bapak-bapak ini ciptakan dari tanah kan. Kalau kepingin tahu, cobalah 2 kilo. 5 hari aja. Taruh di perutnya 2 kilo, jangan 10 kilo. Berangkat, bekerja, tidur, buat tidur, makan, makan, tetap 2 kilo itu. Kira-kira kuat? Nggak bakal kuat. Tapi dalam kondisi dia hamil anak kita, dia tetap kita marahin. Tetap dia yang ngurusin kita, yang masakin kita. Walaupun sudah banyak ibu-ibu yang nggak masak. Sebab ibu-ibu itu yang sehat mulutnya doang. Bo air, bo baju. Jadi nyuruh terus. Dia nggak pernah kerja. Jadi pembantunya yang disuruh. Jadi yang sehat cuma mulutnya doang karena nyuruh-nyuruh terus. Tapi kita bicara ada wanita wanita tetap wanita itu bagaimanapun dia berat. Tugas dia di rumah berat. Malam hari ketika kita tidur capek, si bayi nangis. Siapa yang bangun? Bapaknya bangun. Nah, saya rasakan sendiri. Bapaknya bangun karena nggak bisa dengar tangisan bayi. Si istri udah kecapean nggak bangun. Apa kata suaminya? Hehehe, ye, tuh anaknya nangis. Ibunya bangun tidur lagi kita. Gitu. Dia yang bikinin susu. Dia yang nyuapin anak kita. Dia yang ngajarin anak kita berdiri. Dia yang gendong anak kita sambil masak. Dia gendong tuh anak. Sambil nyapu rumah digendong tuh anak. Subhanallah. Sebagian suami nggak mau menghargai itu istri. Pekerjaan dia kok nggak bekerja di rumah. Enak. Subhanallah. Tukar kerjaan. Siap bapak, bapak bertukar sama istrinya. Seminggu. Istri ke kantor, bapak-bapak ngurusin anak-anak. Nggak bakalan bisa. Itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada wanita. Allah ciptakan mereka dari tulang rusuk. Yang bengkok sehingga dia bisa melayani pekerjaan-pekerjaan rumah, melayani suaminya, membesarkan anak-anaknya. Tapi setelah peradaban barat masuk ke Indonesia, ada pandangan miring kepada ibu yang jadi ibu rumah tangga. Saya ingat ketika mau daftarin kakak ah, ngeluarin paspor, kan ada paspor online tuh. Kakak kebetulan ibu rumah tangga. Saya cari itu di situsnya imigrasi, ah, cari nggak ada. Profesi ibu rumah tangga nggak ada. Yang ada pembantu, yang ada koki, yang ada guru, yang ada satpam security saya lihat wah ini pendoliman kepada wanita kenapa seakan-akan ibu rumah tangga itu bukan pekerjaan ibu rumah tangga itu istri kita kalau jadi ibu rumah tangga dia itu jadi koki dia yang masak dia jadi security dia yang jagain anak kita kita keluar kota kayak anak nih ke Padang berbahari, siapa yang jagain anak istri yang jagain kalau ada apa-apa dia siap mempertaruhkan nyawanya Demi anak-anak kita selamat. Dia lebih dari security. Kemudian dia sebagai tukang cuci. Dia kadang kala yang nganter anak kita sekolah. Dia guru di rumah. Yang ngajarin anak kita alif, ba, ta. Itu seakan-akan bukan pekerjaan. Pekerjaan itu apa? Ya, penjaga toko. Itu pekerjaan. Pekerjaan itu jadi resepsionis. Di mana? Di hotel. Yang kerjanya cuma silahkan Silahkan. Nah ini kerja. Silahkan, silahkan tiap hari ini. Allahu Akbar. Kalau yang di rumah itu kayaknya nggak kerja. Ini satu kedoliman. Hati-hati dengan pembohongan kepada publik. Dalam masalah-masalah seperti ini. Dan kita harus memperbaiki. Kita harus memperbaiki bahwa saya wanita itu dimuliakan di dalam Islam. Dan tidak dizalimi. Sifat yang kedua wanita. Wanita itu pencemburu. Pencemburu. Jadi kalau istri kita cemburu itu wajar. Kenapa? Karena dia wanita. Memang udah seperti itu. Istri-istri Nabi nggak ada yang cemburu. Cemburu istri Nabi. Tapi kita lihat bagaimana sikap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi, Nabi lagi ada tamunya. Ya rumah Nabi kan cuma satu petak gitu, satu ruangan. Nerima tamu ya di situ udah. Lagi ada istrinya yang lain kirim makanan, pakai piring tuh Pak. kirim lewat pembantu dikirim ada anak yang dikirim ketika Aisyah melihat ini piringnya piringnya istrinya yang lain padahal istri Nabi yang lain itu kesian rumahnya Aisyah mungkin nggak ada makanan sedangkan ada tamu maka dikasih makanan dari rumahnya dikirim ke sana sama Aisyah radhiyallahu taala anha bintu Siddiq itu yang namanya piring langsung ditampel sama dia di depan tamu-tamunya nih biar pecah. Rasulullah SAW tidak marah sama sekali. Beliau mengatakan kepada sahabat-sahabatnya tamunya, Gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Nabi sambil ambilin makanan dikasihkan sahabat-sahabat. Nggak diurusin tuh, ini lagi cemburu ya biarin udah. Cemburu wanita itu seperti gelombang. Naik. Sampai puncaknya Nggak ada lagi naik. Turun dia. Biarin aja. Nabi nggak marah nanti selesai tamunya pulang. Aisyah, sini. Duduk sini. Itu mempermalukan aku di depan tamu-tamu. Oh nggak tahu aku Nabi. Nggak, Nabi nggak ngomong seperti itu. Nggak dibacain Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Nggak. <laughs> Subhanallah jamaah. Ya. Ini ibu-ibu jangan melakukan itu. Nggak boleh. Tapi yang kita katakan bagaimana suami menyikapi kalau itu terjadi. Kadang kala istri kita cemburu, tu wanita cemburu sama ibu kita, cemburu sama kakak kita, cemburu sama adik kita. Makanya duitnya jangan semua dikasihkan ke istri. Kenapa? Kadang kala kita ini mau ngasih ibu kita, masa harus minta sama istri? Dek, minta duit dek. Buat ibu. Ah, istri kita ngomong, ibu lagi, ibu lagi. Ini buat anak-anak gimana bang? Ah, makanya kita kalau mau ngasih orang tua kita, mau ngasih keluarga kita nggak perlu istri kita tahu betul ibu ibu nggak apa-apa setuju nggak setuju kita nggak usah ngomong-ngomong nah kita kesian sama ibu-ibu sama istri kita kesian kadang-kala dia itu apa ya gimana perasaan dia itu ketika kita ngasih tapi kalau istri yang soleh insya Allah gak masalah ibu-ibu harus membantu suaminya bagaimana suaminya berbakti kepada orang tuanya kepada keluarganya baik yang ketiga perempuan itu tadi perasaannya besar banget. Mudah tersinggung. Perempuan mudah tersinggung. Beda sama lelaki. Yang memang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah. Nih Nabi udah bertahun-tahun nikah sama Aisyah. Nabi ngomong sama Aisyah suatu hari. Ya Aisyah kata dia. Inni la'a'lamu Idza kunti anni radiyah wa idza kunti alayya ghadba. Aku tahu Aisyah, kapan kau lagi marah sama aku dan kapan kau lagi senang sama aku. Aisyah ngomong, "Min aina ta'rifu dzalik?" Dari mana kau tahu? Kalau aku lagi marah dan kalau aku lagi senang. Kata Rasulullah Berarti Nabi ini perhatian sama Aisyah. Udah sering itu terjadi. Kata Rasulullah SAW. Amma idha kunti anni radiyah fa inna kita kulin la wa rabbi Muhammad kata dia. Kalau kau lagi senang sama aku kata dia, kau kalau sumpahnya menolak mau enggak mau, kau akan mengatakan tidak demi Tuhannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kau lagi marah, sumpahmu berubah. Kau mengatakan la wa rabbi Ibrahim, tidak demi Tuhannya Nabi Ibrahim kata dia. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Kultu ajal wallahi benar Nabi kata dia. Benar tuh. Aku kalau lagi marah memang seperti itu kata Aisyah. maaf juru smak. Aku tidak meninggalkan kecuali namamu. Jadi Aisyah pun kadang kala marah sama Nabi atau gimana. Itu wajar. Tersinggung wajar. Itu adalah sifat wanita. Dan kita lihat bagaimana kejadian di rumah Nabi. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah angkat suaranya. Lagi tersinggung marah dia ngangkat suara. Pas Aisyah ngangkat suara, Abu Bakar lagi lewat. Dengar nih suara Aisyah. Maka diketuk pintunya rumah Rasulullah SAW. Fadakhal. Masuklah Abu Bakar. Dikasih izin masuk. Lalu dia datang ke tempatnya Aisyah. Memarahin Aisyah. Mengatakan, Yabnata ummi rumah. Wahai anaknya ibu rumah. Tidak dikatakan wahai anakku. Kenapa? Abu Bakar ingin mengingatkan, kau itu jangan karena anaknya Abu Bakar melakukan hal itu. Kau itu anaknya Ummi Ruman. Yabnata Ummi Ruman wa tanawalaha. Hampir mau dikasih pelajaran sama Abu Bakar. Ini Aisyah. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Atarfa'ina sautaki ala Rasulillah SAW. Berani-beraninya kau ngangkat suara di atas suara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Bakar datang mau ngasih pelajaran sama Aisyah, Nabi langsung bela-belain Aisyah. Ditutup-tutupi sama anaknya. Ingat ibu-ibu nggak -ibu, boleh ngangkat suara di atas suara suaminya. Tapi bapak-bapak kalau itu terjadi, bagaimana menyikapinya? Salah satunya Abu Bakar pergi, Rasul SAW duduk sama Aisyah. Apa kata Rasul SAW kepada Aisyah? Ala taraina anni qad qultu baina rajul wa bainaki. Kau nggak ngelihat tadi aku bela-belain kau? Tadi itu orang tuh yang mau ngasih pelajaran sama kau, aku kan udah bela-belain engkau kata dia. Akhirnya Aisyah, apa kata kata Nu'man ibn Bashir, ya taraddaha, meminta keriduan Aisyah. Yang tadi marah, akhirnya ya udah mulai ketawa-ketawa lagi. Jadi kalau masih tahu istri yang berbuat salah, itu mungkin dia marah sama kita, ya pelan-pelan. Kayak Rasul SAW. Nabi aja seperti itu. Nabi tidak mengatakan kepada Aisyah, Aisyah aku ini Nabi. Wah, karena tahu perasaan wanita memang seperti itu. Kemudian yang keempat, sifatnya wanita ini suka sama penampilan. Kalau bapak-bapak keluar rumah, lima menit udah di mobil. Tetet tet, eh lama banget kata dia. Itu perempuan. Jadi dia suka sama penampilannya. Bayangkan bayi baru lahir, bayi baru lahir dikasih bandu perempuan nih Dikasih anting, dikasih gelang. Padahal tuh bayi nggak tahu apa-apa. Siapa yang suka sama dia? Ibunya. Ya memang seperti itu. Allah Jalla Jalla di surat az zuhru ayat 18 mengatakan, "Awaman yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin." Apakah patut menjadi anak Allah? Karena orang-orang kafir beranggapan bahwasanya anak Allah adalah wanita-wanita. Nauzubillah min dzalik. Orang yang dibesarkan dalam keadaan perhiasan. Nah, jadi memang perempuan itu dilahirkan kurang. Lelaki dilahirkan lebih. Kurangnya di mana perempuan? Tadi. Kalau dia lahir nggak pakai anting, belum perempuan. Nggak pakai gelang, belum perempuan. Tapi ketika udah dipakai anting, ah kelihatan nih kalau perempuan. Gitu orang ngomong. Karena memang dia kurang. Tapi kalau lelaki lebih. Makanya harus disunat. Nah, disunat supaya dia sempurna. Kalau nggak sunat nggak jadi sempurna tuh laki-laki. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana ketika badai menerpa bahtera kita? Kita sudah tahu tuh sifat-sifat wanita, itu modal kita. Jadi kita mau nikah dengan wanita manapun kita sudah tahu. Perempuan nih, ya tulang rusuk yang bengkok. Yang kedua, pencemburu. Yang ketiga, mudah tersinggung. Yang keempat, suka berhias. Itu wanita seperti itu. Selama berhiasnya itu yang dibolehkan nggak apa-apa. Terus bagaimana kita sekarang menjadikan badai yang menerpa ini yang mungkin sudah 10 tahun istri kadang kala minta cerai ya. Ustaz udah nggak tahan sama suami Ustaz ada yang telepon sama saya Ustaz anaknya tuh telepon ibu sama bapak mau cerai anak ngomong kenapa kata dia katanya ibu udah nggak tahan sama bapak padahal ibu sudah punya cucu sudah punya cucu jadi terkadang ada istri kita itu yang bersabar puluhan tahun ya, Mak. Puluhan tahun sampai mentok dia nggak bisa udah Ustaz. Anu udah mau cerai. Dan tidak sedikit perempuan yang seperti itu. Penyebabnya apa? Penyebabnya bukan hanya suami. Penyebabnya juga perempuan. Kenapa kau mau sama suami kayak gitu? Kadangkala kita, ya udah ini suamimu. Kau udah dapat suami kayak gitu dan kau dulu mau, apalagi kadangkala hasil pacaran. Nauzubillah min zalik. Kemudian ribut. Kadang, kadang saya tanya, bapak ibu dapat lelaki ini dari mana? Ya dulu pacaran Ustaz. Kenapa sekarang mau cerai? Ternyata nggak seperti yang anak bayangkan. Ya udah. Maka harus bersabar dalam kondisi seperti itu dan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun gara-gara dosa dulu mungkin dia melakukan dosa kepada Allah, akhirnya dikasih azab sama Allah, dapat suami yang dolim sama dia. Tapi kepada para suami, kita akan bicara kepada para suami. Ingatlah ibu-ibu juga bahwasanya nggak ada yang sempurna. Setengah isi, setengah kosong semuanya. Anak izin minum dulu ya Bismillah. Bapak-bapak lihat nih. Gelas anak tinggal setengah. Apanya? isinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yafraq mu'minun mu'mina. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jangan seorang suami yang beriman membenci istrinya, benci beratnya sama istrinya yang beriman. Kalau dia melihat ada perilaku yang buruk dari istrinya, bukankah ada perilaku yang yang baik? Kenapa kau datang meminang dia? Kenapa kau datang menikahi dia? Karena perempuan itu ada isinya. Maka lihatlah kepada isinya. Kekurangannya yang dilihat terus. Gak enak melihat kepada kekurangan. Kenapa? Kalau kita melihat kepada kekurangan istri kita, istri kita akan melihat kepada kekurangan kita. Emangnya kau malaikat, gak punya salah? Sama, memiliki kekurangan. Maka yang terjadi anjuran dari Allah Subhanahu wa taala Allah mengatakan wa bil ma'ruf saling melengkapi. Allah mengatakan, bapak-bapak masih bisa maju ke depan sedikit ya ma. Tuh ada yang di depan pintu tuh. Hah? Ya di sebelah sini sebenarnya masih ada tempat ya bapak-bapak yang di sebelah kanan ini. Ya ibu-ibu yang nggak dapat tempat dikasih jalan mau naik ke atas ya ibu-ibu bisa naik ke atas. Nah, bapak-bapak yang bisa maju sedikit kasih tempat buat saudaranya yang masih belum masuk. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf." Ini di sini masih kosong nih jemaah. bisa maju ke depan sedikit lah. Antum jangan bakhil-bakhil mau maju ke depan tuh. Allah mengatakan jalla jalaluhu wa idza qila lakum tafassahu bil majalis fafsah. Idza qila lakum apabila dikatakan kepada kalian luaskan majelisnya, maka luaskan. Yafsahillahu lakum. Allah akan meluaskan buat kalian. Jadi kalau kita berbuat jangan berbuat buat saudara kita, jangan. Yang ada sakit hati. Ini udah telat kata dia. Masa mau minta tempat anak, tapi berbuat karena Allah Jalla jalaluhu. Aku kasih tempat ini ya Allah. Mudah-mudahan kau kasih tempat aku di surgamu ya Allah. Baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian. Ini firman buat para suami. Bil ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang patut. Yang baik. Fa'in karihtumuhunna. Kalau kalian benci sama istri-istri kalian. Terjadi. Mungkin ada orang nggak cocok Ustaz anak sama istri anak. Ada beberapa perilaku yang anak nggak suka sama istri anak. Fa'in karihtumuhun. Allah tidak nyuruh kalian menceraikan mereka. Tapi Allah katakan fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Kata Allah bisa jadi yang kalian benci, yang kalian enggak suka. Di balik itu Allah menjadikan kebaikan yang banyak buat istri kita. Mungkin istri kita tidak pandai memasak, nggak pandai memasak Dia. Mungkin masakannya kurang enak, tapi mungkin istri kita pandai mengaji. Dia ngajarin anak kita mengaji, masya Allah. Ada perempuan-perempuan yang tidak pandai bersolek, nah, tapi mungkin istri kita pandai memasak. Dia pandai mengambil hati kita, masya Allah. Itulah yang membuat kita tidak menceraikan dia. Ada kebaikan dia. Maka para suami tolong mendengarkan firman Allah ini agar mempergauli istrinya dengan cara yang patut, saling menyempurnakan. Kemudian wanita itu memiliki ruh. Dia itu bukan boneka. Dia punya hati. Wanita itu suka disanjung. Yang namanya suka perasaannya lebih gede, suka dipuji, Suka dikasih kata-kata yang indah. Belikan kata-kata yang indah. Puji dia, manjangkan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al kalimatu thayyibah sadaqah. Kata-kata yang baik itu bernilai sedekah. Kadangkala kita nih sedekahnya sama orang lain. Sama istri nggak pernah sedekah. nggak pernah ngomong baik. Yang ada kalau masuk rumah perintah. nggak ada kata-kata sayang. Biasanya ada sih. Kalau baru kawin setahun, dua tahun, ya Masya Allah. Itu semua kata-kata. Enggak ternyata. Kayaknya kalau di Padang enggak ada kebun binatang. Baik, kadangkala suami sudah memanggil istrinya. So, istrinya mungkin udah mulai gendut sedikit. Eh, mbak gendut, sini. Mbak gendut, dipanggil. Jangan, jamaah. Kadangkala kita ditelepon ya sama teman itu nampak sekali saya sering memperhatikan teman-teman tuh kalau ditelepon oleh temennya masya Allah yang lama nggak ketemu mungkin bosnya itu jawabannya indah sekali terus dimatiin ngomong sama istrinya eh kata dia mana tehku nggak ada ngomong-ngomong yang baik sama dia atau istrinya telepon iya iya iya iya ya udah kata dia ya matiin terus subhanallah Al-kalimatut thayyibah sadaqah. Kata-kata yang indah itu bernilai sedekah. Siapa yang paling berhak mendapatkan sedekah kita? Ya keluarga kita. Bukan orang lain. Rasulullah SAW. Kita berbicara Nabi. Kita lewat majlis ini. Kita akan ingin sampaikan kepada seluruh penghuni dunia ini. Tentang Nabi kita yang diutus rahmatan lil alamin. Yang akan jadi contoh dalam kajian adalah, adalah Nabi kita. Kita ini kajian kasus. Siapa yang menjadi tokoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana beliau seorang nabi yang diisukan teroris, yang diisukan orang yang boleh, yang membolimi wanita, ternyata dia adalah rahmatan lil alamin. Dia adalah kasih sayang untuk alam semesta ini, bukan hanya untuk manusia. Bahkan semut-semut di lobangnya mendapatkan kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan burung-burung yang berterbangan mendapatkan kasih sayang Rasulullah SAW. Rasulullah bagaimana mempergauli istrinya. Beliau memanggil istrinya dengan kata-kata yang indah. Beliau panggil istrinya dengan Ya Aish. Wahai Aish. Dipanggil Ya Muwaffaqah. Wahai yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan. Masya Allah. Kata-kata yang indah. Maka selayaknya kita ini yang udah lama tidak kadang-kadang udah lama 10 tahun Ustaz Ana 10 tahun nggak pernah manggil sayang sama istrinya. Udah lupa. Bahkan kaku kalau manggil sayang aduh Ustaz nggak enak Ustaz itu Ustaz. Saya nggak mau biasakan. Pulang dari sini panggil sayang lah itu dari jauh dia ketawa-tawa tuh istrinya nah, ini mah <laughs> tapi tapi itu Rasul Zawal Alaihi Nabi Ustaz Sayang-sayang itu kan buat yang masih muda suami ini lebih lama berbincang dengan sohibnya daripada sama istri Dia kalau ngobrol, ambil minum kopi sejam, dua jam, masya Allah. Tapi kalau sama istrinya lima menit, aduh aku capek udah mau tidur mah. Subhanallah Istri kita seharian di rumah jamaah Seharian di rumah, Gak ngobrol sama siapa-siapa dia. Dia ngajarin anak kita bersihin rumah kita. Dia ingin curhat. Rasul SAW kembali kita bersama Rasulullah SAW. Indah khalati Maimunah. Aku pernah bermalam di rumah bibiku Maimunah, istrinya Rasul SAW. Fatahaddatsa Rasulullah SAW ma'a ahlihi sa'atan tsumma rafa. Rasul SAW sebelum tidur, beliau berbincang dengan istrinya ngobrol sama istrinya, gimana kondisi rumah, gimana kadang-kala memberikan nasihat ya. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngobrol istri. Istri ini butuh teman curhat. Kalau dia nggak dapat sebelah, sebelas ya, sebelah wanita. Nah, cerita kita walaupun udah tahu Nabi ini syok, Nabi ini Nabi dapat wahyu dari Allah. Dia dengerin sampai selesai. Ketika sudah selesai, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan komentar indah kepada cerita Aisyah. Apa kata Rasulullah SAW? Kuntu laki ka abi zar'in li ummi zara. Ada cerita dalam cerita itu Ummu Zara ini yang paling baik lah. Yang dia cinta banget sama suaminya. Walaupun akhirnya dia diceraikan oleh dengan suaminya. Kata Nabi, aku buat engkau seperti Abu Zara kepada Ummu Zara. Kata Aisyah, Ya Rasulullah, bal anta khairun ilayya min Abi Zahra. Wahai Rasul, enggak Nabi. Kau lebih baik buat aku daripada Abu Zara. Terjadi cerita antara suami istri. Yang suami mendengarkan, jadilah pendengar yang baik untuk istrinya. Capek tuh istri kerja, ingin ngobrol, ingin ngomong. kadang kala dia seharian enggak ada teman ngobrol. Kita datang capek tidur. Aku kecapean, subhan. kadang kala kita berpikir istri kita enggak capek, capek sama. Dia butuh teman curhat, tolong Berikan dia kesempatan untuk mengungkapkan isi hatinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hargai pendapat istri kita. Kita bicara Rasul SAW.